tentang I'tikaf Yaitu berdiam di masjid Dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah didapatkan dalam pembahasan terdahulu bahwa para ulama bersepakat tentang disunahkannya melaksanakan i'tikaf dan bahwa dia semakin ditegaskan, semakin dikuatkan pelaksanaannya pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan apa yang datang dari keutamaan malam Lailatul qadar. Dengan tujuan ini maka kita disyariatkan untuk beriktikaf. Kemudian telah disebutkan dalam pertemuan terdahulu pula bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala cenderung kepada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar ada pada tanggal 21 atau 23 Ramadan. Baik, telah kita sebutkan bahwa tentang penetapan atau penentuan malam Lailatul Qadar maka ada khilaf di antara para ulama yang kuat dari pendapat para ulama bahwa tidaklah bisa ditentukan kepastian terjadinya malam Lailatul Qadar itu bahwa dia berada pada 10 malam yang terakhir dan bahwa dia mungkin berpindah pada malam 21 pada satu kesempatan pada tahun berikutnya malam ke-23 demikian seterusnya artinya tidak merupakan satu hari tertentu yang berulang setiap tahunnya yang berulang setiap tahunnya oleh karena itu kemudian kita dapatkan para ulama menyebutkan di antara hikmah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat lupa dijadikan lupa tentang tanggal berapa tepatnya malam Lailatul Qadar itu agar kemudian kaum muslimin bisa menghidupkan 10 malam yang terakhir berlomba dalam ketaatan dan kebaikan dan telah kita sebutkan pula bahwa barang siapa yang menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan maka dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Wa innama yasihhu al-i'tikafu fil masjidi wal jami'u aula." Dan sesungguhnya sah i'tikaf itu di masjid. Di masjid, ya. Al dalam lafal masjid di sini yufidul istighraq menunjukkan sahnya i'tikaf di seluruh mas masjid, di seluruh masjid, ya. Dan apa yang kita ketahui dari pendapat sebagian ulama, ya, baik dari ulama mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin muasirin seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di mana beliau berpendapat bahwa tidaklah sah itikaf kecuali di tiga mas masjid Berdalil dengan hadis Hudzaifah ketika beliau berdebat dengan Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga mas masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka ini pendapat dari sebagian ulama, namun dia ya sedikit dari para ulama Sementara ya Imatul Arba'ah, imam yang empat mengatakan bahwa sesungguhnya sah melaksanakan i'tikaf di sembarang mas masjid ya, tidak dikhususkan pada tiga masjid yang disebutkan. Dasar mereka adalah apa yang ada dalam keumuman ayat dalam surah Al-Baqarah 197 Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Fil masajid di sini seperti kita sebutkan tadi al istighraq. Al yang menunjukkan keumuman. Janganlah kalian menggauli istri kalian dalam kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Di masjid-masjid, bukan al-ahdiyah, bukan masjid tertentu, bukan. Tapi masjid-masjid ya. Eh, ini pendapat imam yang empat bahwa sah iktikaf di sembarang masjid Adapun keterangan hadis Hudzaifah yang tadi kita sebutkan yang dipakai oleh sebagian ulama untuk mengkhususkan i'tikaf hanya pada tiga masjid, mereka mengatakan bahwa pertama dari sisi subut, dari sisi sah tidaknya riwayat dibicarakan. Kedua, dari sisi dilalah, maknanya bahwa tidak sah i'tikaf kecuali tiga masjid. Ini juga diperselisihkan dan bahwa Abdullah bin Mas'ud ya, yang berdiskusi dengan Hudzaifah mengingkari pemahaman Hudai Hudzaifah ketika itu. Bahkan belum mengatakan lianna eh, eh, apa? La'alla nasa qad hafidhu wa nasita. Mungkin manusia sudah eh, manusia hafal tentang keterangan bolehnya iktikaf di sembarang masjid sedangkan engkau lu lupa ya di dari sisi dilalah pun ya dikritik oleh para ulama dan kemudian ala fardhi thubuti kalaupun dia sahih hadis Hudzaifah tersebut maka para ulama membawanya kepada penafian i'tikaf yang sempur sempurna ila i'tikafa al-akmal tidak ada i'tikaf yang paling sempurna paling utama kecuali pada tiga mas masjid bukan bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di tiga mas masjid ya jadi yang benar dalam pendapat para ulama adalah bahwa sah itikaf di sembarang mas masjid ya. Meskipun selain tiga masjid yang disebutkan tadi. Wal jami'u aula. Dan masjid jami' itu lebih utama. Masjid jami' maksudnya masjid yang ditegakkan padanya salat Jum Jumat. Ya. Adapun pendapat para ulama yang mengatakan lebih utama di masjid jami', kenapa? Karena mungkin seseorang ya beriktikaf dengan bilangan hari tertentu. Ya. Misalnya sepekan atau kalau dalam malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan tentunya 10 ma 10 malam kan begitu ya. Yang pasti ada di antaranya hari Jum Jumat yang dia mesti untuk hadir sholat Jum Jumat. Jika ia melaksanakan iktikaf bukan di masjid jami' maka ia butuh untuk keluar ke masjid yang lain pada hari Jum Jumat ya maka agar tidak perlu dia keluar ke masjid yang lain pada hari Jumat maka yang lebih utama ia mengerjakan iktikafnya di masjid yang ditegakkan di dalamnya salat Jum Jumat atau disebut masjid jami' masjid jami' baik dikatakan aula berarti sah juga melaksanakan i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya Jum Jumat. Kalau kita di Makassar disebut musolla. Kalau di sini apa pak namanya? Musa, sama juga ya, musolla. Itu masjid yang hanya dipakai sholat lima, wak, lima waktu. Ya, maka musolla juga boleh atau sah untuk dilaksanakan i'tikaf di dalamnya. Kenapa? innahu yusamma masjidah. Karena dia juga disebut mas masjid. Ya, dia juga disebut mas masjid. Dan tidak disyaratkan padanya Jumat. Kenapa? Karena mungkin seorang beriktikaf akal min usbu. Mungkin seorang beriktikaf kurang dari sepe, sepekan, ya. Atau bahkan mungkin hanya beberapa hari yang tidak ada padanya hari Jum Jumat misalnya, ya. Maka yang seperti ini sah iktikafnya di masjid tersebut, ya. Jadi yang benar sekali lagi sah iktikaf di sembarang masjid, baik masjid jami' maupun masjid yang tidak ditegakkan dalamnya sholat Jumat, tetapi lebih utama aula ya adalah masjid yang ditegakkan padanya Jum Jumat. Ya, masjid yang ditegakkan padanya Jumat. Ya, tentang hal ini ada keterangan-keterangan yang datang ya seperti apa yang diriwayatkan dari asar Aisyah radhiyallahu taala anha ya yang beliau mengatakan la i'tikaf illa fi masjidin jami' tidak ada i'tikaf kecuali di masjid ja, jami' ya masjid jami' tetapi ini maksudnya bayanul afdal wal aula penjelasan tentang yang utama dan paling sempurna sebab kalau tidak apa yang sah disebut masjid maka berlaku dalamnya i'tikaf طيب والجديد أنه لا يصح al mar'ati fi masjid baitiha wahwa al-mu'tazalul muhayyulis salah dan pendapat yang baru dalam madhab Imam ash shafii bahwa tidak sah iktikaf seorang wanita di masjid rumahnya di masjid rumah yaitu tempat yang disiapkan khusus untuk sholat di rumah seseorang ya maka bisa juga disebut musalla tapi musalla al-bait musalla di ru di rumah yang seperti ini tidak sah untuk i'tikaf ya itu madhab uh, al-jadid atau pendapat Imam ash syafii yang baru. Pada pendapatnya yang terdahulu al-qadim, beliau membolehkan. Beliau membolehkan dengan alasan bahwa dia adalah musol atau masjid bagi wanita itu juga. Ya, disebut masjid bagi wanita. Ya. Kemudian yang kedua bahwa dia astar lebih menjaga wanita tersebut dari bercampur dengan laki-laki laki-laki gitu ya tetapi itu pendapat beliau yang al-qadim yang lama. Kemudian pendapat yang baru beliau melihat bahwa ya tidak sah itikaf bagi wanita di masjid rumahnya dan haruslah di masjid yang ditegakkan dalamnya sholat lima waktu lima waktu meskipun tidak ditegakkan sholat Jum Jumat ya. Baik. Nah, berkaitan dengan masjid perlu kita ingatkan di sini tentang bahagian mana saja dari masjid yang bisa dipakai untuk beriktikaf ya bahwa keterangan ayat menunjukkan bahwa dia bersifat umum wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid maka karena itu para ulama para fuqaha menyebutkan tentang rincian apa yang disyariatkan atau dibolehkan di, di dalamnya beriktikaf yaitu masjid atau apa yang sah disebut mas masjid masjid atau apa yang sah disebut masjid ya sehingga mereka membahas kemudian tentang masalah bagaimana beriktikaf pada al-ghuraf al mawjudah fil masjid pada kamar-kamar yang ada di mas di masjid seperti sebelah barat kita ini di arah kiblat ada dua kamar satu ruang sound system satunya ruang uh, gudang atau yang semisalnya ya maka yang seperti ini apakah boleh untuk iktikaf ada diskusi yang panjang di antara para ulama yang sahih dari pendapat mereka adalah bahwa apa yang masuk dalam wilayah masjid satu atap dengan masjid pintunya dari arah masjid maka yusamma masjidan dia disebut sebagai mas masjid ya meskipun kata mereka yu'addulil lizakawat meskipun misalnya dia disiap, disiapkan untuk tempat tertentu seperti misalnya ruang takmir, ya, atau disiapkan untuk ruang sound system atau ruang pengumpulan za, zakat, ya, atau sekalipun gudang peralatan seperti di bawah menara sana ada juga ruang untuk gudang misalnya. Maka dia sah juga untuk dipakai i'tikaf. Kenapa? Karena dia pertama bagian dari masjid, kedua atapnya sama dengan masjid, seatap dengan masjid, kedua pintunya juga dari arah masjid masjid. Ya, kita masuk juga dari arah, arah mas, masjid. Maka sah untuk itikaf. Sekali lagi ruang takmir masuk bagian dari masjid. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama juga ada rahabatul masjid. Tempat yang luas di masjid yang biasanya ada di beberapa tempat khususnya di daerah-daerah yang memiliki empat musim. Ya, kita di sini hampir tidak ada mungkin ya masjid yang ada ruang terbuka ya di dalamnya atau bagian belakangnya yang juga dipakai untuk so, Ya, kalau seperti di ma'ahat kami dulu di Pakistan seperti itu. Jadi ada ruang tertutup, ya. Nah di tengah-tengahnya bagian luarnya masuk bagian dari masjid itu ruang terbuka. Ruang terbuka digunakan sholat hanya pada musim dingin, ya khususnya sholat duhur. Kalau sholat duhur kita sholatnya di luar, bukan dalam masjid tapi di luar artinya tanpa atap, meskipun masuk bagian dari mas masjid disebut rahabatul masjid, lapangan yang ada di mas di masjid. Nah, ini juga sah untuk i'tikaf. Ya. Karena dia bagian dari masjid. Yang berikutnya dibahas oleh ulama adalah Mi'dana, menara. Apa hukumnya i'tikaf di menara? Boleh enggak? Ya, juga ada khilaf di antara para ulama yang roja dari pendapat para ulama bahwa dilihat mi'zanahnya menara itu. Meskipun menara sesungguhnya dia bagian dari kelengkapan bangunan mas masjid, begitu kan? Ya. Tetapi apakah dia dipakai untuk sholat? Pada asalnya tidak kan? Dulu sih dipakai untuk muadzin, naik ke atas dan adzan. Sekarang tidak, hanya tempat ya untuk ya loudspeakernya ya. Maka yang seperti ini apakah dia masuk bagian dari waktu itikaf yang roh jadi pendapat para ulama tafsil dirinci. Ya. Jika menara tersebut menyatu dengan masjid, ya, gabung dengan bangunan masjid, ya, dan juga pintunya dari arah masjid, maka bagian dari masjid. Ya, bagian dari masjid boleh beriktikaf di menara tersebut. Adapun jika dia jauh dari masjid, karena biasa seperti itu, ya ada menara yang dia ya jauh dari arah masjid, ya ada halaman, ada ruang parkir dan sebagainya, ya seperti Masjid Faisal yang ada di Pakistan, masjid terbesar di Pakistan, ya maka yang seperti ini tidak sah kata para ulama, etikaf di tempat tersebut karena pertama layus sama masjida tidak disebut masjid, ya dan juga dia meskipun kelengkapan dari masjid, tetapi ya terpisah dari bangunan mas masjidnya, terpisah dari bangunan masjidnya. Jadi dilihat rinciannya tentang mena menara, ya. Taib dibahas ini oleh para ulama berkaitan dengan makna mas masjid, ya. Taib. Jika ini diketahui, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan apa yang diuraikan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala. Beliau berkata, walau ayyana al-masjid al-haram fi nadarihi al-i'tikafa ta'ayyana kalau seseorang mengkhususkan Masjidil Haram dalam nadarnya untuk beriktikaf ta'ayyana maka wajib ia menunaikan nadar tersebut dengan iktikaf ke Masjidil Haram jelas ya ya tentunya ini namanya nadar eh, apa iktikaf yang wa wajib. Asalnya itikaf adalah sun sunnah. Asalnya adalah sun sunnah. Tetapi ketika seorang bernadar dengannya, akdun nadar mengakatkan nadar ini makruh. Dibenci sebenarnya, ya. Karena Nabi mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Dia dikeluarkan dari orang yang pelit, yang kikir. Yang dia hanya mau beribadah jika ada imbalan atau ada sesuatu yang berkaitan dengan ya, tertunainya keingin keinginan, maka ini nadar, ya. Asalnya mengakatkannya makruh. Tetapi kalau telah diakatkan, maka terpenuhi apa yang diakatkan wajib untuk ditunaikan, ya. Jika dita, jika ditakyin, maka ta'ayyana, maka wajib dilaksanakan ya dari i'tikaf tersebut. Di mana? Tidak lain kecuali hanya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Wa Masjidul Madinati wal Aqsa fil Adhar. Demikian pula jika dia bernadar untuk iktikaf di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Al-Aqsa, maka dia menjadi wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena na nadar, ya. Taib dan dalam perkara ini kita ingatkan kemarin pembahasan tentang kaitan antara terputusnya ya nadar ya karena melanggar atau terputusnya itikaf karena melanggar ya apa yang merupakan pembatal-pembatal ya itikaf ya seperti menggauli is, istri ini adalah pembatal ya, itikaf ya bagaimana hukumnya jika dia i'tikafnya sunnah Etikafnya sunnah maka dia membatalkan, tidak diharamkan. Tetapi begitu terjadi batallah iktikaf itu, ya. Itu jika dia bentuknya adalah iktikaf yang sun yang sunnah. Jelas ya? Ya. Adapun jika iktikafnya wajib seperti di sini karena nadar, maka hukum menggauli istri hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram untuk dia kerjakan. Ya, maka jika dikerjakan dia berdosa. Dan juga dengan itu membatalkan i'tikafnya. Membatalkan i'tikafnya hanya saja wajib untuk dia gan, ganti. Wajib untuk dia gan, ganti. Jelas ya? Baik. Kemarin seperti terbahas. kalau kemudian i'tikaf yang wajib itu adalah beberapa hari, beberapa hari yang dia memang akadkan atau ya nazarkan tatabu berurut-urut dikerjakan ya misalnya 10 hari nadarnya itikaf paham ya <clears throat> pada hari ketujuh ternyata ia melanggar larangan dengan menggauli is, istrinya ingat dia telah melakukan perkara yang diharamkan jelas ya menggauli istri dalam keadaan iktikaf yang wa yang wajib. Kemudian dengan itu batal i'tikafnya. Ya. Dan tidak hanya itu, bahkan batal pula tatabu'nya. Artinya, ya, dia harus mengulang lagi dari A dari awal. Sudah tujuh hari yang lewat, hilang semua dikali nol. Paham ya? <coughs> Tidak boleh dia mengatakan, "Ah, ini kan hari ke-8 batal ya, tambah lagi dua lah, besok-besok." Enggak -besok. boleh. Karena dia meniatkan tata tatabu berurutan. Jelas ya? Ya. Adapun jika dia niatkan 10 hari i'tikaf tanpa tatabu, tanpa adanya perurutan, maka hari ke-8 batal dan ia mengganti dua hari yang lainnya tanpa perlu memulai dari awal kembali. Paham ya? Itu berkaitan dengan i'tikaf yang wa yang wajib, i'tikaf yang wajib. Baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi, yaqumul masjidul haramu maqamahuma." Tadi disebutkan jika seorang berniat atau nadar i'tikaf atau i'tikaf yang wajib di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa, di Masjidil Haram, maka wajib dia tunai tunaikan. Jelas ya? Baik. Tentunya ketika dia diberikan kemampuan untuk melaksanakan atau untuk berangkat ke tempat-tempat tersebut. Tetapi kemudian berkata Imam Nawawi, "Wa yaqumu maqama al masjidil haram maqamahuma. Dan bahwa Masjidil Haram menduduki kedudukan dua masjid yang terakhir disebutkan, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Artinya, jika ada orang bernadar melaksanakan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa misalnya atau di Masjid An-Nabawi, ya, maka jika kemudian ia tunaikan iktikaf itu di masjid di Masjidil Haram sah, sudah tertunai nadarnya. Jelas ya? Ya. Baik dalam keadaan ia mampu berangkat ke Masjid Nabawi atau bahkan Masjidil Aqsa atau tidak mampu. Ya, misalnya ternyata lagi ada tekanan dari orang-orang Yahudi, larangan bagi kaum muslimin untuk masuk sholat di Masjidil Aqsa. Maka ini bagaimanapun dia mencoba, tidak akan bisa dia masuk. Kan begitu ya? Atau mungkin ada, lagi terbuka. Tetap, meskipun terbuka atau tertutup, sah iktikafnya itu meskipun ia mengerjakannya di Masjidil Haram. Mengapa demikian? Karena Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan ibadah itu terpunai dengan apa yang lebih sempurna, bukan dengan apa yang lebih kurang. Paham ya? Artinya, ya seperti akan datang nanti pembahasannya bahwa beliau mengatakan jika ada orang berniat bernadar iktikaf di Masjid Al-Aqsa atau di Masjid Nabawi, maka sudah tertunai dengan ia iktikaf di Masjidil Haram. Tidak sebaliknya. Kalau ada orang yang nadarnya itikaf di Masjidil Haram. Lalu ia mencukupkan dengan itikaf di Masjid Nabawi. Sah atau tidak? Tidak. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan bahwa as-salatu fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram ya, pahalanya adalah apa? 100 ribu salat di masjid yang lainnya. Ya. Adapun salat di Masjid Nabawi seribu kali Adapun salat di Masjidil Aqsa seratus kah? 100 kali. Ya dari sisi keutamaan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya lebih rendah dibanding Masjid Al-Haram. Maka boleh i'tikaf atau nadar i'tikaf di masjid yang lebih rendah keutamaannya diganti dengan i'tikaf di masjid yang lebih besar keutamaannya. Tidak boleh sebaliknya. Ya. Kata Syekh, Kata Imam An-Nawawi, "Wa yaqumul masjidul haramu maqamahuma wala aksa wa yaqumu masjidul madinati maqamal aqsa wala aksa." Dan Masjidil Haram boleh menggantikan dua masjid yang disebutkan sebelumnya, itu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Wala aksa, tidak sebaliknya. Tidak boleh sebaliknya. Wa yaqumul Masjidin Nabawi, eh, masjidil Madinah dan Masjid Madinah bisa menggantikan Masjidil Aqsa. Ada orang yang bernadar itikaf di Masjid Aqsa. Boleh diganti dengan Masjid Naba, Nabawi. Ya. walau Aqsa tidak boleh kebalikannya. Tidak boleh kebalikannya. Jelas ya? Baik. Wal asahu annahu yustaratu fil i'tikafi lubzu qadra yusamma ukufa. Dan pendapat yang paling kuat dalam madhab Imam Ash-Syafi'i bahwa disyaratkan dalam i'tikaf untuk berdiam kadar tempo waktu yang sah disebut sebagai i'tikaf ukufan ya tayyib wakila dan dikatakan salah satu wajah dari pendapat مذهب الشافعي يكفي المرور بلا مكث بلا لبس sah iktikaf hanya dengan melewati masjid tanpa berdiam misalnya ya seorang yang masuk dari masjid Ibnu Abbas laki-laki ini setelah itu dia naik ke atas tangga lalu keluar dari pintu pintu putri gitu. ya cuman lewat kan ya dia tidak duduk ya ya, dalam wajah yang lemah dalam madhab syafi'i dikatakan sah juga itikaf. Meskipun cuma le, lewat. Ya, namun ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh. Kenapa? Karena kita mengetahui ya dalam uh, surah An-Nisa yang 43 Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin. Ya. Allah mengatakan ya ya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati atau melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, ya. Dan tidak pula orang yang junub, ya. Masuk ke masjid illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Meskipun kata abiri sabilin ada tafsir di sana di antara para ulama. Sebagian mengatakan illa abiri sabilin maksudnya adalah musa musafir, ya. Maksudnya adalah musa musafir, ya. Yang mana dia dalam keadaan tidak memiliki air, asalnya tidak boleh masuk ke masjid kecuali jika dia bertayamum gitu. Ya, karena nggak ada air dan penggantinya gitu. itu dalam kaitan ayatnya. Tapi sebagian lagi mengatakan abiri sabil maksudnya illa murura bahwa orang yang junud tidak boleh masuk masjid kecuali sekedar melin melintas. Berarti melintas tidak disebut sebagai rukuf sebenarnya kan gitu ya. Tidak disebut sebagai ukuf atau berdiam di mas di masjid karena itu dibolehkan gitu. Jelas ya? Ini pendapat yang lemah yang mengatakan saitikaf meskipun hanya dengan le lewat saja ya. Wakila dan pendapat yang lain dari madzhab Imam ash-Shafi' yang tidak tersebut ulama Syafi'iyah adalah wa yustaratu mukthu nahwi yaumin disyaratkan bahwa dia haruslah berdiam di masjid kurang lebih sehari atau dalam hitungan jam 12 jam gitu. 12 jam ya. Ini telah kita bahas dalam pertemuan ter terdahulu ya. Bahwa tentang kadar i'tikaf ada khilaf di antara para ulama, ada beberapa madhab yang ada sebagian mengatakan tidak ada i'tikaf kurang dari 10 hari. Dan satu riwayat dari Imam Malik ya dan itu yang sepertinya diisyaratkan dalam pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang kemarin kita nukilkan kan dalam Syarh Mumti di mana beliau mengatakan bahwa Nabi tidak pernah itikaf kurang dari 10 10 hari. Jadi kalau begitu minimal 10 hari. Minimal 10 hari. Beliau pernah 20 hari. Paham ya? Maka ini pendapat Malikiyah sebenarnya. Pendapat Malikiyah mensyaratkan 10 hari. Pendapat yang lain mengatakan bahwa sehari semalam. Sehari semalam ya yaum wa berarti 24 jam harus dan ini pendapat yang mengatakan bahwa disyaratkan dalam i'tikaf berpua berpuasa dan kita maksud bahwa yang benar dari pendapat para ulama tidak adanya syarat pua puasa untuk i'tikaf karena apa puasa amrun kharijun anil i'tikaf bahwa puasa itu bahagian lain dari i'tikaf tidak ada kaitannya dengan lafal dan makna i'tikaf I'tikaf itu lugatan wa syar'an. Jelas ya? Karena i'tikaf artinya apa? al maktu al-lubsu. Jelas ya? Ya. Juga adanya hadis Abdullah bin Umar, sahih Bukhari Muslim, di mana Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi bahwa beliau punya nadar di masa jahiliyah untuk beriktikaf di Ka'bah selama di, di Masjidil Haram selama satu satu malam Inni nadartu an a'takifa laylan fil haram. Ya. Apa jawab Nabi? Aufi binadarik. Tunaikan etikafmu. Ya. Disebutkan itu semalam dan kata para ulama bahwa semalam ini ya, malam ya, bukan tempat untuk puasa puasa, tempat untuk buka puasa dan makan sah sahur kan begitu ya. Berarti kalau begitu boleh dan sah ya untuk seorang beriktikaf tanpa berpuasa. Ya, karena itu kami ingatkan meskipun kita tidak berharap nih, jika nanti ada yang iktikaf kemudian ternyata drop ya. Fisik kondisi fisik menurun, stamina berkurang ya kan? Sehingga mungkin dia demam, sakit dan sebagainya. Maka selama tidak memberikan kepayahan, tidak berbahaya, tetaplah lanjutkan itikafnya tidak masalah ya. Sepertinya panitia telah menyiapkan tim dokter ya, tim medisnya ya untuk penanganan ya. Selama tidak ada operasi sih ya. Nah, artinya selama masih mampu. Kenapa? Jangan mengatakan, "Ih, Ustaz, saya kan tidak puasa, Ustaz." Paham ya? Telah kita bahas bahwa itikaf tidak disyarat menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama yang dia Syafi'i ya, tidak disyaratkan puasa puasa. Jumhur melihat disyaratkannya puasa puasa. Tetapi pendapat tersebut pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Yang kuat adalah tidak disyaratkannya puasa ya. Jadi kalau begitu yang mensyaratkan puasa inilah yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus 24 jam sehari semalam. Ya. Namun tersebut bahwa ini pendapat yang lemah. Pendapat yang berikutnya mengatakan sehari atau semalam. Pokoknya 12 jam. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar tadi. Jelas ya? Iya. Namun dalil dari pendapat ini dan ini yang dilihat oleh penulis kitab Fikul I'tikaf Syekh Khalid bin Ali al musyaiqi hafizahullah taala. belum menguatkan pendapat yang mengatakan sah sehari sema eh, apa sah sehari atau sah sema semalam. Batas minimal iktikaf adalah sehari atau sema, semalam. Ini pendapat yang dipilih oleh uh, siapa? Uh, Syekh Khalid Al-Musyaiqi yang dia merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Malikiyah. Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Malikiyah ya. Dasarnya hadis Abdullah bin Umar. Namun berdaya dengan hadis ini ada kelemahannya. Kenapa? Karena betul dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafal ini nadartu an a'takifa lailan malam dan dalam riwayat Bukhari juga disebutkan Nabi mengatakan ya setelah disebutkan ufi bin nadarik tunaikan nadarmu maka berkata Abdullah bin Umar fa'takafa Umar maka Umar pun beritikaf lailan semalam itu dalam riwayat Bukhari dalam riwayat Muslim naharan siang. Sehingga pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama dalam penjelasan hadis Abdullah bin Umar bahwa lafal Bukhari memang lailan malam. Tapi yang dimaksud lailan yaitu malam yang mencakup si siangnya juga gitu. Ya dan ini biasa. Ya, kadang ya siang digunakan pula untuk malamnya, malam digunakan juga untuk siangnya. Paham ya? Sehingga yang benar dalam hadis Ibnu Umar ini adalah siang dan malam. Artinya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan 24 jam. Tetapi ingat, ini qadhiyatu ainin. Dia peristiwa yang terjadi. Kebetulan i'tikasnya Umar yang dia nadarkan itu seperti itu. Jadi bukan pembatasan. Jelas ya? Nah, sehingga yang paling kuat dari pendapat para ulama ya yang dia madhab jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama adalah bahwa i'tikaf sah dengan apa yang disebut sebagai i'tikaf. Ya, seperti kata Imam An-Nawawi ya qadra yusamma ukufa batasan atau selang waktu tempo yang sah disebut sebagai i'tikaf disebutkan oleh Imam Ibnu mulakin dalam ujala dalam apa? Ujalatul Muhtaj, syarah Minhaj, kata beliau, "Ai wa huwa zaidun 'ala tuma'ninati fi arkanis shalah." Berapa kadarnya itu untuk perkiraan ya? Masih masih ingat bahwa batasan iktikaf dalam syariat tidak ada. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Baik yang mengatakan 10 10 hari itu bukan pembatasan. Nabi mencari malam Lailatul qadar, ya kan? Bukankah Nabi pernah melaksanakan 20 hari? Pernah kan? Bahkan pernah sebulan penuh. Awal bulan 10 awal beliau itikaf. Pertengahan 10 yang pertengahan beliau itikaf. Akhirnya beliau itikaf lagi 10 yang ter terakhir. Jadi 10 hari bukan pembatasan. Jelas ya? Yang sehari, yang 24 jam juga bukan pembatasan. Karena dia adalah perkara yang dipertanyakan. Ditanyakan kejadian, paham ya? dan qadiyatu ainin la ta'um dan kaidah usul dikatakan peristiwa yang spesifik terjadi tidak memberikan keumuman gitu. Tidak bisa diambil darinya batasan etikaf. Bahwa etikaf harus sekian enggak. Yang benar syariat tidak memberikan batasan maksimal maupun minimal dari etikaf. Nah, kalau begitu keadaannya kaidah mengatakan apa yang tidak dibatasi oleh syariat maka dia dikembalikan kepada urf dikembalikan kepada urf al-lughawi ayat atau urf al-urfi apa yang sah disebut sebagai berdiam di masjid itu adalah i i'tikaf jelas ya lalu bagaimana dengan pendapat yang makan bahwa lewat juga i'tikaf enggak al-murur la yusamma i'tikafa ya dari sisi bahasa saja dari sisi urf orang yang ya lewat kan nggak disebut itikaf itu enggak ya kan? nah kalau begitu kira-kira apa pendekatan waktunya kita perlu pendekatan waktu kan gitu ya apa yang kira-kira ukurannya bagaimana ya maka berkata Imam Ibnu Mulakin ai wa huwa zaidun ala tuma'ninati fi arkanis shalah bahwa batasan yang mungkin untuk dijadikan ukuran ya adalah bahwa dia adalah kadar yang lebih dari ukuran tumak nina yang disyaratkan dalam rukun-rukun solat. Dalam rukun-rukun solat. Ya. Wala yu'tabaru as-sukun. Ya. Dan tidaklah yang dimaksud adalah harus berdiam, berdiri, sukun. La. Bal yasihu qa'iman. Akan tetapi sah kadar itu ya yang dia kadar yang lebih dari tumak nina baik dalam keadaan qaiman berdiri au qaidan atau duduk au mutaraddadan fi arja'il masjid atau dia berpindah ya di bagian-bagian masjid bukan berarti harus duduk ya di satu tempat tidak ya bisa saja berpindah-pindah ya tetapi kadar itu kadar yang cukup ولا يقدر al-lubsu dan tidak ditetapkan kadar berdiamnya itu dengan kadar waktu terten tertentu. Yang intinya apa? Kadar yang lebih dari tumak ni tumak Pertanyaannya sekarang kalau begitu. Ya. Berapa kadar tumak itu? Ada yang tahu, Pak? Kadar tumak dalam sholat nina ini wajib dalam sholat kan? Ya, tidak sah. Ya, sholat seseorang yang tidak melaksanakan tumak nina dalam rukun-rukun sholatnya. Baik ketika berdiri, ruku, maupun su, sujud, bahkan ketika iktidal. Dan duduk di antara dua su, sujud. Nah pertanyaannya, berapa kadar tumak nina? Ya, Barakallahu fiqh. Satu kali tasbih. Ya, Maksudnya ruku subhana rabbiyal azim. Sudah cukup. Ya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah. Ya. Itu sudah cukup, ya. Kadar itu disebut dengan kadar tuma nina. Yang kalau dihitung apakah sejam? Satu jam? Enggak. Ya. Oleh karena itu seperti disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya sah iktikaf itu walau sa'ah meskipun satu saat au lahbah atau ya lahbah Lahbah beberapa saat gitu. Waktu yang ya mungkin kurang dari satu menit. Itu sah disebut sebagai tika Jelas ya? Nah ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Syekh Khalid Al-Musyaiki membantah pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa Nabi saw tidak pernah itikaf seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah beritikaf seperti itu. Ya, bahkan beliau mengatakan, ya, penetapan waktu dengan lahwah, ya, ataupun saah ini ini menyelisih petunjuk Nabi dalam i'tikaf. Ini pendapat beliau, tetapi kita tidak sepakat dengan pendapat beliau. Kita mengatakan mahwal hajjun Nabi, apa petunjuk Nabi dalam i'tikaf ini? Imma kita ambil yang 10 hari seperti madhab Malikiyah yang berarti tidak ada i'tikaf kecuali 10 10 hari. Ya kan? Ya. Atau seperti yang beliau mengatakan, di sini, beliau rojikan pendapat yang mengatakan sehari atau sema semalam yang dalilnya tidak lebih kuat dari dalil yang mengatakan walau sesa sesaat apa yang sah disebut sebagai i'tikaf bahkan sepanjang yang kami dapatkan bahwa di antara dalil-dalil yang sah untuk menjadi batasan dalam perkara ini ternyata yang paling kuat dalilnya adalah dalil yang mengatakan walau sesaat yaitu hadis yang juga disahih disahihkan atau riwayat yang juga disahihkan oleh Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqi dari Ya'la bin Umayyah riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah kata Syekh Khalid wa isnaduhu sahihun ihtajja bihi Ibnu Hazm fil Muhalla riwayat ini riwayat yang sahih sanatnya dan dipakai hujjah oleh Ibnu Hazm dalam Muhalla Al-Muhalla bil Athar dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Inni la'amkuthu fil as sa'ata wa ma amkuthu illa lil'i'tikaf." Sesungguhnya aku berdiam di masjid satu saat. Mungkin satu jam. Ya, mungkin juga akal min dalik. Satu saat, ya. Wa ma amkuthu illa lil'i'tikaf dan aku tidaklah berdiam kecuali untuk i'tikaf. Ini Ya'la bin Umayyah sahabat Nabi radhiyallahu taala anu. Ini riwayat yang paling kuat seputar masalah waktu yang paling minimal dari i'tikaf. Meskipun sekali lagi dia memang tidak bisa dijadikan patokan juga untuk dasar untuk pembatasan. Jelas ya? Tetapi dia korina yang kuat menunjukkan kepada kita bahwa membatasi iktikaf pada sehari atau semalam ya dengan mengatakan bahwa di luar itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan ini tanakut pertentangan yang zahir ya kenapa karena Syekh memilih pendapat tersebut yaitu sehari atau semalam padahal juga Nabi pernah nggak melakukannya pernah nggak tidak pernah. Yang ada riwayat Ibnu Umar tentang nadar Umar bin Khattab. Ya. Itu pun mukhtalasi atau itu pun masih ada pembicaraan. Apakah memang semalam nadarnya? Berarti riwayat Muslim dianggap syad, ganjil atau tidak ada pertentangan antara riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan bernadar untuk itikaf semalam maksudnya sehari semalam. Ya sehingga kalau begitu yang diizinkan oleh Nabi untuk itikaf minimal sehari sema semalam, bukan justru sehari atau semalam. Jadi situ ada penakut. Sehingga sekali lagi yang benar tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi SAW tentang pembatasan itikaf. Ya dalam dalil syariat tidak ada. Dan ketika itu terjadi kembali kepada urf, urful urfi. Ya, kembali kepada apa yang sah disebut itikaf secara urf. Jumhur mengatakan itu adalah waktu yang sah disebut berdiam di mas di masjid. Kurang lebih adalah lebih dari kadar tumakni nina, lebih dari kadar mengucapkan tasbih dalam ruku dan su dan sujud. Seorang yang masuk ke masjid ya dengan niat untuk berdiam seperti itu maka sah disebut etika. Nanti akan ada perkara tentang masalah niatnya. Yang dulu kita sebutkan bahwa tidak mesti dilafalkan saya berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ya saatin atau salah saat dan sebagainya tidak tidak mesti seperti itu akan ada nanti penjelasan dari Imam An Nawawi pula tentang perkara tersebut jadi sekali lagi ini perlu kita jelaskan dengan itu dalam pembahasan etikaf di masjid Ibn Abbas ini barang siapa yang diberikan kemudahan untuk etikaf 10 hari ya etikaf 10 hari alhamdulillah fabiya wa ni'mah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam tersebut. Jika tidak, barang siapa yang hanya ikut pada malam hari saja karena pada pagi hari ada kewajiban yang harus ditunaikan, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya atau belum cuti dari kantornya, paham ya? Ya, maka silahkan dia boleh untuk masuk pada malam hari saja iktikaf. Paham ya? Diakatkan itu dan bahwa itu dengan memperhatikan waktu-waktu yang telah kita sebutkan. Bahwa waktu siang atau waktu malam ditentukan dengan dua waktu sholat. Maghrib dan fajar atau subuh. Ya, Kalau dia itikafnya malam, usahakan Pak, meskipun macet Jakarta, ya sebelum maghrib sudah ada di masjid Ibnu Abbas atau di tempat itikafnya. Dan tidak keluar kecuali setelah setelah subuh. Ya, jika dia ikut siang saja maka kebalikannya ya maka kebalikannya sebelum sholat subuh dia sudah di masjid Ibnu Abbas sesudah eh, dan dia tidak keluar kecuali setelah sholat maghrib gitu kalau mau keluar kalau mau tinggal juga tidak apa-apa kan gitu ya artinya niatnya itikaf si siang hari saja ya begitu ya kalau ada yang ternyata juga tidak bisa Ustaz setiap malam hanya bisa malam ganjil saja paham ya sah itikaf itu jelas ya ya sah itikaf apa yang dia niatkan atau ternyata saya hanya bisa malam tertentu dari malam ganjil juga Ustaz ya insya Allah saya itikafnya tetapi tidak seperti apa yang merupakan itikaf yang sempurna yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 10 malam yang terakhir secara pe penuh secara penuh tapi dia sah itikaf jelas ya kalaupun tidak ya siapa yang kemudian ya meniatkan itikafnya ya kapan ia datang ke masjid ya untuk sholat wajib kemudian dia duduk menyelesaikan bacaan Quran dan sebagainya maka insya Allah ia pun mendapatkan bagian dari pahala i'tikaf sah disebut sebagai i'tikaf wallahu a'lam bissawab jelas ya baik sampai sini pembahasan kita ada pertanyaan dari jamaah ya Ya, jadi dia dia dia menentukan waktu tahun depan ya dia akan i'tikaf di sini ya. Ketika dia bisa dia dia, dia ditunaikan memang dia bayar, wajib bayar kafar. Ya, kecuali kalau dia sempat yastafni mengucapkan insya Allah. Maka biasakanlah mengucapkan kalimat insya Allah karena kita tidak tahu keadaan kita ke depan apakah ringan mampu atau tidak ya seorang yang mengucapkan insya Allah dalam nadarnya atau dalam sumpahnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafa kafarah karena dia mengaitkan apa yang menjadi perkara yang dia sumpahkan atau nadarkan itu dengan masyiah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sempat dilakukan tidak ada kesempatan berarti Allah tidak akan beri, tidak berikan masih belum berikan kesempatan bagi baginya Jadi kalimat insya Allah penting. Syekh Nusaimin mengingatkan bahwa hendaklah kita membiasakan ucapan insya Allah dalam sumpah kita karena kita khawatir. Jangan sampai ada sumpah yang kita tidak pernah bayar kafarah dan tidak pernah kita lakukan. Yang dia menjadi kewajiban dan beban kita di hari kemudian nanti. Allah gufran. Semoga Allah ampuni kesalahan kita. Nah. Wallahu alam besok. Ya, silakan Pak. Taib. Apakah ada yang lebih utama tentang waktu itikaf itu antara itikaf malam dengan si siang? Ya, tentu saja ada, Pak. Kenapa? Bahwa itikaf yang paling utama pada pada waktu ma malam. Itikaf yang paling utama adalah pada waktu malam, ya. Meskipun waktu siang juga itikaf, ya. Bukan berarti bahwa di siang hari tidak ada ibadah, ada ibadah yang disyariatkan, ya. Insya Allah pada kesempatan yang Eh, nantinya sebelum masuk etika kita akan sebutkan mahattah ya tempat-tempat persinggahan ibadah yang bisa kita manfaatkan ketika kita etika karena kadang kita tidak tahu etika mau ngapain ini ya apakah baca Quran saja ya atau termenung saja atau kita sibuk dengan gadget kita ya tidak di sana ada mahattah ya ada terminal-terminal bagi kita untuk melaksanakan ibadah banyak peluang dan ruang ya Nanti akan kita buatkan polanya, ya, di mana percabangannya. Artinya ada orang yang mungkin tidak bisa begini, ada alternatif lain amal yang bisa dia kerjakan. Pada waktu sekian ada waktu utama yang lainnya. Melewati waktu berikutnya ada. Jadi terbuka ruang itu. Karena kita juga kadang butuh fikih dalam beramal. Fikih dalam beramal. Kenapa? Kadang amal yang terus-menerus dan monoton bisa melemahkan him himmah. Kata Nabi, "Ala inna fi likulli amalin syarra." Walikulli syarratin fatrah. Setiap amal ada waktu gesitnya kan gitu Pak ya. Setiap waktu gesit pasti ada waktu futur, lemah gitu. Sehingga karena itulah Allah yang Maha Bijaksana memberikan beban dan ya kesempatan untuk beramal dengan beragam jenis amal kebaji kebajikan. Maka kita bisa ber ya tadi mengambil rehat tadi dengan eh, nunawi al ibadat. Kita membuat ibadah kita beragam. Jadi ada selingan kita, tapi selingannya pun iba, ibadah. Insya Allah nanti kita buatkan jadwalnya. Ya, sebagai ulama telah menulis perpakar tentang masalah ini. Apa saja amal etikaf itu, lil mu'takif apa saja amalnya, dan apa peluang-peluang amalan yang disediakan Allah dalam syariat Islam dalam waktu-waktu tersebut. Mulai dari setelah sholat subuh, ya, duha, demikian seterusnya. Jadi tidak ada istilah bahwa sesungguhnya ada waktu yang tidak ada kegiatan ibadah dalamnya tidak, semua ada. Ya, tetapi ingat, tubuh kita pun butuh istirahat, istirahat dan diantara ya fikih dalam beramal adalah kita beramal dengan sesuatu yang merubah kegiatan, merubah kegiatan meskipun tetap dalam ketaat, ketaatan. Jadi insya Allah itikafnya asyik depan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, yassarallahu lana. Baik, jadi eh, Tetap yang lebih utama adalah malam hari, Pak. Ya, karena adanya waktu yang mustajab di situ, ya, waktu seperti malam yang terakhir. Kemudian adanya waktu ghaflah yang lebih banyak pada waktu malam dibanding waktu siang. Telah kita bahas pembahasan tentang beribadah pada waktu ghaflah lebih utama. Beribadah ketika orang sedang lalai itu lebih utama daripada waktu-waktu yang lainnya ya. Baik. Tetapi ya itu tadi bahwa sesungguhnya semuanya Mahalan lil i'tikaf. Semuanya adalah tempat untuk i'tikaf. Kalau malam ada salat qiyamul lailnya atau qiyam Ramadan, siang pun ada salat sunnah rawa, rawatib, ada salat sunnah wudu, ada salat tahiyatul masjid, ada salat sunnah rawa, rawatib dan kesempatan dari kita untuk mencoba atau melaksanakan sunan rawatib yang 18 yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Daud. Insyaallah. Ya kan Pak? Ya, Jadi kita uh, punya kesempatan lebih untuk mencoba mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang terlewatkan ketika keseharian kita. Mudah-mudahan demikian. Dengan itu kita pun tahu, lebih tahu tentang ya uh, syariat ini ya karena langsung diamalkan. Kita pun lebih tahu pula tentang dalil-dalilnya insyaallah taala gitu.